ikhlas al-falak anas tiupkan ke tangan usapkan ke tubuh dan zikir nah siap kalau itu nggak bangun lagi kalau kita meninggal kalau kita tidur dalam keadaan zikir dan takdirnya kita meninggal entah gimana caranya insya Allah mudah-mudahan kita meninggal khusnul khotimah Jangan sok rebut sendiri ya. Aduh, persoalan saya rumit. Ah, rumit tuh karena nggak tahu. Bagi Allah mah nggak ada yang rumit. Mengurus alam semesta aja gampang. Mengurus tubuh kita yang rumit ini beres. Apa sih susahnya masalah yang dihadapi? Betul? Paling apa coba? Keuangan. Kan? Jodoh apa lagi? remeh kan dibanding eh, telih eh, dibanding lambung kita nggak ngerti jantung paling jodoh hutang ya kan kota sudah ngangguk terus sih ibu jodoh ngangguk hutang ngangguk ada yang sebel ke kita juga tidak seberapa yang sebelnya dihina juga nggak seberapa dibanding kehinaan yang aslinya remeh temeh dan semua persoalan aslinya sih begitu bisa sedikit saja jadi beratnya hidup ini karena kita nggak ngandelin Allah yang maha tahu yang pergi ke pengajian ini ngandalkan yang tahu jalan ke sini tenang ya tenang saya tahu geger kalong girang 38 kamu tenang aja. Saya tahu jalan-jalan tikus, jalan-jalan anak tikus, cucu tikus tahu. Sana macet setiap budi macet tenang, ada gang mahecoh sana. Gampang kalau orang kita nyaman. Coba dituntun oleh yang nggak tahu apa-apa. Kamu mau kemana? Kegeger kalau tahu nggak? Enggak sama sekali. Udah stres kan? Kalau ngandelin orang yang tidak tahu stres, tapi ngandelin yang tahu stres. Bagaimana mengandalkan yang maha tahu dan maha kuasa atas segala-galanya? Enak kan? Harus enak. Dan memang kita tidak disuruh ngandelin diri sendiri. Sampai di mana tadi هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بشير Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian dia bersemayam di atas ars dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya wa huwa ma'akum ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir dan Allah dan dia bersamamu dimanapun kamu berada dan Allah maha melihat apapun yang kamu kerjakan tentang penciptaan saya kira sudah sering dibahas ini wahwa ma'akum ainama kuntum apakah zatnya bersama kita Allah bersemayam di atas ars sudah selesai kita tidak boleh ikut campur memikirkan arsnya bagaimana kalau ada di atas nanti turun itu di luar jangkauan kita. Pokoknya kita yakin Allah bersemayam di atas as tapi wa huwa ma'akum aina kuntum. Apa yang bersama kita? Ilmunya, kekuasaannya, pengetahuannya tentang kita, genggamannya tentang kita, takdirnya tentang kita. Allah Maha dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya karena urat leher kita juga ciptaan Allah diurus oleh Allah ini bukan masalah jarak kalau dekat ini jarak tapi dengan Allah tidak bukan jarak seperti makhluk tapi yang jelas sekarang siapa yang ngurus tubuh kita ini siapa yang ngurus kalau kita yang ngurus bagaimana kalau kita tidur repot kalau kita harus ngurus nafas keluarkan dot keluarkan belum lagi makan ini repot nih kunyah telan aduh jangan ke sana itu paru-paru kebesekan masuk repot harus ngagiling wah nggak kebayang kalau harus ngurus diri belum lagi menyediakan buat air mata kebanyakan ngocor repotnya belum lagi telinga harus stereo ya coba kalau kegedean bassnya sebelah waduh repot yang satu ngejelenging wah pusing gigi untung tumbuhnya komplit di mulut coba di natarang wah repot masya Allah beres beres beres ya kita mah cuma tahu dua satu lapar satu mengeluarin betul dah lewat selebihnya diberesin di mulut aja oleh Allah diatur enzim dari air lidahnya diatur komposisinya sehingga bisa mematikan bakteri masuk ke sini diamal beres gini nanti kasih tahu saya mau keluar baru coba kalau dikasih tahunya cuma satu ya laparnya aja pas bagian pengeluaran nggak dikasih tahu kang udah tuh masuk Allah Cuk, <laughs> tangga kejelik Alhamdulillah ya. Bawa gara-gara tahu mau ke belakang. Coba kalau nggak dikasih tahu harus pakai pampers kemana-mana. Masya Allah, Allah Maha Agung. Wahwa ma'akum aina kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Ini sering dibaca ya lagi menyendiri wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir coba diwiridkan ini dan dia bersamamu dimanapun kamu berada itu jadi nggak merasa sendiri wallahu bima ta'maluna basir dan Allah maha melihat apapun yang kamu kerjakan di dalam sendirian coba diamalkan itu di kamar mandi wallahu bima ta'maluna ta basir dan Allah mengetahui beda lagi jalan di mall di tangga berjalan yang punya pacar ingat ya wa huwa ma'akum neng ada siapa di sini ada Allah ah susah bobogohan yang mana ya Allah Allah wae Ya ada gimana tuh Kang? Tapi kan ibu nggak ada, ibu nggak ada, bapak nggak ada, tapi dah Allah mah ada. Ngeliatin terus. Ini lagi ngedengerin akang ngomong, ngomong ada orang kudu ngomong naon ya. Ya biasa weh Kang. Lah gimana memang semuanya. Wallahu samiul samiul alim. Dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semuanya dilihat oleh Allah. Tidak ada aib yang tersembunyi. Aduh, kita ini sekarang dihargai orang lain bukan karena kita mulia, tapi karena Allah nutupin aib kita. Ini yang atas terlalu besar enggak? Ngomong. Speaker atas bunyi? eh, maksudnya yang di puncak bu bukan yang di atas ya mudah-mudahan tidak terlalu keras cukup aja asal tetangga bisa dengar ya baik jadi tidak ada yang lepas ya Hanya tahajud tidak perlu ingin dilihat orang dah Allah pasti lihat wa kafa billahi syahida kita tidak usah ingin diketahui orang lain lah amal-amal kita kalau lagi nangis sudah cukup sendiri aja yang tahu dan Allah pasti lihat sedekah juga cukuplah Allah yang lihat dan orang lihat masuk suka ngerusak hati kita kecuali kalau udah siap diniatkan jadi dakwah tapi kalau jadi dakwah ngeluarin 100 ribu, nanti pas nggak ada yang lihat keluarin 1 juta ya. Jangan dibalik, dilihat orang 100 ribu, nggak ada orang 1 ribu. Kepada yang kesini boncengan dengan pacarnya, ingat ya, Allah tahu itu. Semuanya Allah tahu. Tobat, tobat, tobat, tobat. Aduh, masya Allah. Semua jadi ngebayangin dosanya masing-masing ya. Sama saya juga jadi lulus nih hadirinnya. Duduk di sini bukan karena mulia, duduk di sini karena Allah nutupin kekurangan orang yang bicara ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Enggak pernah sendirian di hutan, di kamar, di penjara, di padang pasir. Setelah dekat, malaikat juga ikut. Surat Qaf ayat 17-18 coba dibacakan Ustadz Fuad ini harus dirasa-rasakan terus kemanapun kita pergi Allah melihat menatap ada di kiri kanan malaikat rokib atid yang tidak pernah berhenti menemani kita surat Qaf surat ke-50 lalu sudah dapat belum? Lahu mulku samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidatis sudur. <clears throat> Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah ini wa ilaihi turja'ul umur. Para penafsir urusan apa saja harus dikembalikan ke Allah sebab hanya Allah yang bisa mengurusnya jadi tugas kita tuh apa tugas kita mah patuh ke Allah ridho dengan takdirnya sempurnakan niat luruskan niat sempurnakan ikhtiar tapi urusan harus dikealahkan mungkin masih ingat doanya ya hayu ya qayyum birohmatika rahmatika wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi turfatu ain wahai Allah yang maha hidup yang mengurusi hamba makhluk-makhluknya terus menerus sendiri birahmatika dengan rahmatmu ya Allah astagid tolong saya wa aslih li sya'ni kullahu perbaiki semua urusan saya ya Allah wala takilni illa nafsi ain dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata toh itu yang dicontohkan Nabi jadi pusing tuh pasti kebanyakan mikirin masalah udah dipikirin stres nggak beres jadi harus bagaimana serahkan ke Allah makin nyerahkan bungkus masih ingat teori bungkus bungkus itu masalah cepat serahkan ya Allah sadaya-daya mangga ah abdi mati wala kaya gusti ampun sing melenting merunduk nyusak, mangga nggak usah begitu doanya ya saudara tiba-tiba habis habis sholat ini, ini mah hati hati teh sing ngerasa ah saya gak bisa apa-apa saya ini lemah la haula wala quwata illa billah tiada daya tiada kekuatan kecuali dikuatkan Allah saya ini bodoh kecuali Allah yang ngasih ilmu. Saya ini bingung, pusing, kecuali Allah yang ngasih petunjuk. Saya emang nggak punya apa-apa, kecuali Allah yang ngasih. Makin remuk, ngedepruk, ngulumruk. Insya Allah datang tertolong Wa ilahi turja'un doanya juga begitu coba para pemuda di gua apa gua kafir ashabul kafir di gua itu 309 tahun itu diurus oleh Allah beres aja ya padahal nggak pakai makan tapi tidak kuasa Allah ditulak balik supaya ototnya lancar ditidurkan nggak kerasa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana atina karuniakan dari sisimu rahmah dan sempurnakan ya Allah tuntunan sehingga si urusan teh sempurna beresnya tepat Masya Allah. Pengen nggak diurus oleh Allah urusan? Atau serahkan mau iya. dikekewak Dan makin terjadi pengekewakan kita terhadap persoalan, eh, memang keunggulan bahasa Sunda itu begini. Dikekewak, kekedemok Semakin dipegang itu masalah capek gelisah, besar, bingung, takut, sedih. bro, eh senes bro, Bungkus. Mangga ya Allah, yang ngakun. Enak coba. Aduh sih itu gimana? Bungkus dia. <laughs> Ada ya Allah. Engkau tahu saya semburu bute ah, Enggak mau Tiap ingat dia Menggigil Mendidih darahku ah, Bungkus dia Cari karung yang besar Imajiner ya Jangan pakai karung asli Cepat pasrahkan Ah Wala takilni illa nafsi talfata ain Jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Semua urusan. Anda yang belum dapat kerjaan, bungkus bosnya. Justru bos itu yang menentukan. Serahkan itu si bos milik Allah, ciptaan Allah. Gak bisa nanda tangan tuh tanpa izin Allah. Emangnya ada tanda tangan yang bisa ada tanpa izin Allah? Enggak bisa. Ya begitulah saudaraku wa gua alimum bidati sudur. Aduh ini yang paling top ini. Dan dia mengetahui segala isi hati. Enggak bisa sembunyi. Malaikat tidak tahu keikhlasan kita. Tapi Allah sangat tahu. Ini sambil bicara begini, Allah tahu persis nih niatnya apa, untuk apa. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya jagalah hati. Prioritas. Jadi gimana sih hati ini? Nah, mau tahu rahasianya supaya lebih cepat ringan. Jadi si hati ini harus difokuskan Allah, dipenuhi oleh Allah, fokus ke Allah aja. Makin fokus ke Allah, itu cenderung yang lain-lain minggir. Tapi kalau fokus kepada selain Allah, Allah kan jadi nggak ada tempat di hati kita. Itu yang bikin gelisah. Coba aja. Punya hutang, fokus ke hutang, nggak gibrig kan ini. Hari ini jatuh tempo, makin ngegeleter. Katanya bekal datang deb kolektor, deb kolektor, otot kawat, balung besi, leher beton makin ngepel ya kan fokuskan ke Allah ya Allah ini hutang buat nyekolahin anak buat makan buat kontrakan ini juga seadanya engkau tahu saya boro-boro bermewah-mewah saum Daud juga kepepet karena nggak ada yang buat dimakan ya Allah ada yang mau nagih bayarin saya serahkan kepadamu. Semua rezeki milikmu, itu debt collector juga ciptaanmu, atau datangkan yang ada kurus ya Allah. Nah, Gak usah ngatur ke Allah ya. Biarlah yang naginya gau, badannya segede apapun, hatinya digenggam oleh Allah. Ketika ke, ke ketok, tok, tok, tok, pas dilihat, kita lagi terbasuh air wudhu. Iya, wudhu Allah yang iya, lagi ya. Memangnya orang yang badannya gede bukan bikinan Allah. tapi Kumisnya itu juga ditumbuhkan oleh Allah. Untung simetri. Coba kalau sebelah kan repot. Udah, makanya kalau lihat kumis cepat dua-duanya pasti karunia Allah ya kan. Coba kalau tumbuhnya sebelah dia ada kurang wibawa ya kan. Masya Allah. Tapi oh dia ototnya gede. Allah yang bikin otot. Terus saja hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah wa asli li sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfatain. Ya hayu ya Qayyum bi rahmatika astaghith ya Allah ya hayu ya Qayyum. Terus bunyi itu Allah tahu tuh. Walaupun kita rada ngeper gitu ya. Hmm, ya Allah ya hayu ya Qayyum. Abdi sedih ya hayu ya Qayyum. Terus gulat Allah tahu nih kita Setan ngebisikin buat mikirin ini, kita berjuangkan fokus ke Allah.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 Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat, yaitu Raqib dan Atid. Semua ucapan ini dicatat di sini ada malaikat walau mata tak bisa melihat. Pasti ada juga malaikat. Tidak ada satupun perkataan sengaja, tidak sengaja kecuali pasti ada catatannya. Tidak ada satupun rayuan kecuali ada catatannya. Tidak ada satupun kata-kata mesum, porno, ngaco, gibah, fitnah kecuali semuanya ada catatannya. Tidak ada satupun janji dan sumpah kecuali pasti ada catatannya. Masya Allah. Menghala barusan juga dicatat. Apa maksudnya itu? Apakah menunjukkan kesedihan? Mau pamer pura-pura tergugah? Allah tahu di balik semua rahasia gerak gerik, acting kita, masya Allah. Udahlah, mendingan jadi orang biasa-biasa aja ya. Kenapa kita jadi sering acting? Karena kita selalu banyak mengharapkan sesuatu dari selain Allah. Dibagus-bagus, diwibawa-wibawa, dianggun-anggun. Itu membuat kita jadi nggak asli udah biasa aja lah nggak apa-apa dianggap bodoh nggak apa-apa yang penting Allah ridho dan kita dibuat pinter daripada sok pinter padahal hanya acting aja teman-teman sekalian Allah maha tahu isi hati kita kita tidak pernah sendiri dimanapun kapanpun Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibukum bihillah mau terang-terangan mau sembunyi-sembunyi tetap saja dihisab Alhamdulillah terima kasih kawan-kawan ada Jumat depan siapa? Siapa? Malam Jumat depan Ada apa mau? Oh iya Malam Jumat depan Insya Allah mudah-mudahan Allah mendatangkan Ulama Guru kita yang bisa mengantarkan ilmu yang lebih manfaat. Saya hari Rabu berangkat ke Belanda, ke beberapa negara Belgia, Prancis, Jerman. Dan itu bukan sesuatu yang hebat karena semuanya milik Allah yang bahkan lebih berat. Saya harus waspada karena sekarang sudah tidak musim dingin. Dulu musim dingin rata-rata rapi pakaiannya. Kalau musim panas ada bawa kacamata kuda luar negeri itu menurut kita ya bagi Allah semua sudut di alam semesta ini miliknya memang kalau lihat penjara rangkung tuh ya jangan minder kita nah emang anak-anak tua nggak usah khawatir ya mau tinggi mau bule ciptaan Allah semua mau bahasa apa Jerman Belanda tetap aja Allah yang menciptakan dan mereka nggak ngerti kita syukur sudah diberi hidayah tahu Islam tahu Allah benar tapi pada saat yang sama kita juga tidak usah menghina mereka paling kita berusaha menyampaikan semampu kita karena hidayah memilih Allah ke sana niatnya apa dakwah ya Insya Allah siaran pagi tetap uh, ada selisihnya 6 jam jadi ini di sana sekarang setengah hitunglah sendirilah sudah lama sudah hitung hitungan jadi kalau siaran di sini jam 5, di sana saya biasa siaran jam 11 malam. Lebih ringan. Kalau di Mekah di sini jam 5, di sana jam 1. Jadi harus bangun. Yang enak kalau di Australia di sini jam 5, sana jam 8 ada atas tuang siarannya. Insya Allah nanti hikmahnya bisa didapat lewat siaran pagi ya. Baik. Ini ada Udin Brasutil mana? Ini satu lagi Junita Simorina ada? Oh ini yang kemarin ya. Assalamualaikum. Nah, oh. bisa? Iya, iya, iya, ini dengan ah, apa kabar, Din? Baik. Ya, belum perlu pegang sendiri. Ini Udin dari mana Udin Brasojo Joni Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Kemarin di Wiyataguna ya? Iya. AA ke sana kemarin ikut kah? Tidak. Iya memang belum ya hmm. Belum belum pernah ketemu Kemarin ceramahnya di masjid jadi Udin Gimana ceritanya nih Udin ini Kok malam ini ada di sini Niatnya gimana Kenapa mau sini Udin ini nggak awas dari awal atau gimana Dari saya dari lahir itu uh, Mengalami ketunanetraan Iya jadi dari lahir ya Iya Baik Berapa lama di Wiyataguna? hampir dua tahun dua tahun ya Alhamdulillah baik gimana ceritanya nih tertarik kepada Islam saya itu sebenarnya tertarik uh, sama Islam itu dari uh, umur berapa uh, eh, sekitar umur enam tahun ke atas ceritanya waktu itu uh, saya itu dengerin apa yang namanya sebelum Jumatan itu kan suka ada kiroah itu kan namanya gitu kan. Nah, di saat saya main ke rumah temen, saya minta ajak pulang sama mama saya. Mah, ayo kita pulang. Kenapa? Saya ingin dengerin orang Jumatan kata saya itu. Terus, ya dari saya semenjak 2010 sebenarnya saya sudah pingin tapi baru terlaksana sekarang begitu Alhamdulillah hikmah banyak yang jengkel mendengar ngaji sebelum Jumatan tapi ternyata itu yang mengantarkan hidayah tidak sedikit orang Islam yang merasa terganggu oleh ayat-ayat Allah harus tobat nih karena ternyata itu bagian dari hidayah dan pada saat yang sama tentu masjid pun jangan tidak mengukur ya karena ada yang terlalu keras sehingga jadi pusing dengarnya tapi dapat hidayah baik Udin sudah bulat sekarang ya sudah Alhamdulillah apa nih hikmah jadi tunanetra menurut Udin hikmah dari tunanetra uh, saya mendat uh, eh, telah mendapatkan kelebihan yang yaitu kelebihan saya adalah bisa menyanyi dan bermain musik dan, al dan alhamdulillah uh, pada waktu-waktu yang lalu saya sering mendapatkan juara satu sampai tingkat provinsi. Wah nanti bisa bernasib kalau suaranya bagus pakai ngaji pasti lebih bagus karena kalau Al-Quran itu nggak bisa ditandingin oleh alat musik ya kan? Iya. Yeah ya iya. berarti bakat ini sudah disiapkan oleh Allah baik ikuti ya oh sebentar atau duduk dulu ya nanti boleh duduk dulu nih ya ya maaf ya ah, di atas satu lagi Junita mana ada ya boleh gimana ceritanya Junita ada hikmah apa yang bisa disampaikan awalnya sih dari lihat temen sholat lima waktu gitu jadi kayak tertarik aja gitu terus suka dengar apa kod apa e, yang setiap pagi di TV gitu jadi tertarik aja gitu pengen memperdalam iman aja terus lihat yang sholat kepikirannya apa repot amat ini lima kalian atau malah seneng kepikirannya e, mereka berdoanya maksudnya e, ingat gitu ingat selalu sama Allah gitu Ya memang cuma satu-satunya agama di dunia memang Allah yang nyiptakan ya. Ada sholat. Itu azan itu tidak pernah putus di dunia tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyambung nanti ke sana. Nyambung terus jadi di dunia ini pasti azan itu tidak pernah berhenti. Giliran. Dan yang sujud kepada Allah juga tidak berhenti. Allahu Akbar terus ini ruku ini tegak terus seluruh dunia itu muter semuanya gerakannya sama arahnya sama bahasanya sama bersihnya sama Masya Allah ini susah ada upacara raksasa sedunia lima kali sehari tanpa henti dan tapi teratur tidak ada yang berani sholat tanpa wudhu tidak ada luar biasa ya bayangkan kalau upacara gerakannya bebas arahnya tidak jelas lagi hormat coba itu kayak apa ya bisa saling berhadapan satu sama lain yang satu pakai kepalan ya kan? yang satu begini seperti Hitler ribet tapi Allah mengatur sedunia sholat itu selalu teratur Masya Allah dari ini saja sebetulnya salah satu tanda-tanda bahwa ini tidak ada yang ngatur ini selain penciptanya susah membuat orang upacara lima kali sehari pasukan terbaik aja belum tentu mau apa lima kali sehari ya dan belum tentu mandi lagi ya ada lagi maaf Yunita itu aja udah bulat sekarang Alhamdulillah Kok tahu kesini dari mana? Hmm, awalnya sih dari temen gitu. Coba kesana aja gitu. E, nanti kan bisa lebih e, kenal lah gitu di sini. Alhamdulillah. Dengar ceramah tadi apa yang terpikir terasa? Hmm, Selalu ingat. Ke Allah ya. Ingat Allah ya. Baik. Alhamdulillah ini tidak ada yang kebetulan mau Yunita mau Udin semuanya ciptaan Allah datang ke sini Allah yang ngatur diberi hidayah oleh Allah makanya kita jangan jangan berani memfonis siapapun karena kita tidak tahu rencana Allah terhadap tiap orang benar mudah-mudahan ada hikmahnya baik ikuti ya Alhamdulillah semua juga boleh menjadi saksi dan bisa hatinya mengikuti. Allah Maha mendengar, Maha dekat. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. وأشهد أن anna رسول الله وأشهد أن anna رسول الله saya bersaksi saya bersaksi tiada ilah selain Allah tiada, ilah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi, Muhammad, adalah, utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duha yang Maha menyaksikan Jadikan saudara kami ini benar-benar menjadi muslim yang benar-benar engkau berkahi. Jadikan cahaya hidayah bagi orang tuanya, keluarganya. Limpahi dengan ilmumu ya Allah. Istiqomahkan sampai akhir hayat husnul. Ya Allah begitu pula kami ya Rob. Jangan cabut nikmat iman jangan cabut keislaman kami ya wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين Alhamdulillah terima kasih Din selamat ya uh, ya maaf uh, maaf ya alhamdulillah silakan disalamin ya terima kasih teman-teman sekalian segera kita akan zikir dan saudara sambil sedekah di bawah sana ada buku lima us kalau saudara mau yang gratis tinggal ambil yang gratis ya kalau saudara punya uang mau berinfak ada tempat infaknya tapi buku-buku yang biasanya 8 ribu 10 ribu pengganti cetaknya sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah sudah dicetak bisa lebih murah lagi 5 ribu rupiah dengan kualitas yang lebih bagus mungkin ada yang nanya kenapa jadi lebih murah karena tujuannya juga dakwah. Jadi kita bulan kemarin membagikan ribu buku. apa-apa, ada lebihnya buat operasional SMS tahu gitu. Kalau saudara mau yang gratis ambil, kalau saudara mau bayar bayar. Semua kembali ke saudara masing-masing ya. Memang niatnya buku itu untuk kaum duafa ya. Yang, kalau saudara merasa ingin kekal dalam kefakiran, <laughs> Eh tapi enggak gitu ya, saudara boleh ambil. Walaupun enggak fakir, tapi ada gejala-gejala boleh ambil. Jadi mana contohnya ada? Punten. Nah, teman-teman sekalian, eh, Quran. Acara ini ditayangkan di MKTV rekamannya ya sehingga saudara bisa melihat kalau live acara ini lewat salingsapa.com e, eh, saling sapa di seluruh dunia bisa dilihat itu ada kamera di depan itu adalah untuk menayangkan jadi ini live ada di TV nah bukunya kecil-kecil seperti ini tapi lebih bagus kertasnya sekarang dan lebih ringan seperti inilah. Nah yang dibagikan ini yang pakai hektar sebelumnya. Jadi kami berusaha tapi ternyata lebih ruwet pakai hektar, lebih lama dan lebih mahal. Akhirnya dicetak begini. Sekali nyetak berjudul 20 ribu buku jadi bisa kosnya ditekan. Alhamdulillah. E, saudara bisa ikut memasarkan kalau saudara mau datang aja ke SMS Tauhid. Dilepasnya infaknya 5 ribu rupiah. Bukan niat jual belilah ya niatkan sedekah untuk eh, operasional SMS Tauhid karena dari sinilah kita membiayai jumlah peserta SMS Tauhid sekarang sudah mungkin sekitar 425 ribu nomor Alhamdulillah hampir setengah juta mudah-mudahan semuanya mendapat manfaat kawan-kawan sekalian datanglah malam Jumat yang akan datang ya siapa tahu keberangkatan saya ini syariatnya karena Allah akan mendatangkan ilmu yang lebih baik lewat siapa saja yang dia kehendaki istiqomahlah karena istiqomah itulah yang mendatangkan karomah bagi yang akan berwakaf Emak jariah siapkan Allahumma salli ala wahai yang maha menghatap wahai yang maha menghitung catatkan wakaf ini menjadi pendekat kami kepadamu menjadi Jalan agar hati kami lebih yakin padamu Jadikan wakaf ini mempertemukan kami denganmu ya Allah Jadikan wakaf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 Astagfirullahaladzim. jujurlah Allah maha tahu apapun yang kita lakukan istighfar hadirin kita tidak tahu besok masih hidup hidup yang nista yang pernah mendekati jina atau yang tergelincir berbuat nista yang pikirannya kotor tigbar yang matanya kotor yang hatinya busuk istighfar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Istighfar Yang durhaka kepada ibu bapak Astagfirullah tidak peduli keadaan orang tuanya yang kikir istighfar yang selama ini tidak ikhlas mengurus orang tua. Astagfirullah yang memakan harta haram, uang haram, makanan haram. Tobat. Astagfirullah. Yang munafik hidupnya. Yang pura-pura baik padahal hatinya busuk sibuk hanya ingin dipuji orang tidak peduli kepada Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Yang suka bergibah istighfar Siapa tahu banyak fitnah yang tersebar yang asalnya dari mulut kita. Jangan-jangan ada orang yang tersesat hidupnya sesudah mendengarkan perkataan kita. Atau ada orang yang teraniaya hanya karena berasal dari mulut kita. Astagfirullahaladzim. Waduh. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه doa ya Allah Wahai yang maha Menata, Kami yakin kau sedang menyaksikan kami Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya Engkau saksikan maksiat demi maksiat yang kami berbuat Ampuni kami ya Allah Ya Ghafurur Rahim Sebanyak apapun Ampuni kami ya Allah Dosa yang sengaja Yang tidak sengaja Yang berulang-ulang kami lakukan Padahal kami tahu itu dosa Allahumma Inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah Allahumma ighfir lana wa liwalidina Kama Rabbahuna Sigara Ampuni orang tua kami ya Allah Ampuni ibu bapak kami ya Allah Sayangi orang tua kami ya Rabb Wah yang maha menatap Selamatkan orang tua kami ya Allah Beri hidayah bagi yang belum mendapatnya Beri ampunan ya Allah Berikan kesehatan Berikan keberkahan Jadikan pengunjung hayat Husnul Khotimah Lapangkan kubur Ringankan hisabnya ya Allah Jadikan ahli sorgamu ya Rahman Rahimin Ya Allah ampuni guru-guru kami ya Rabb Ampuni para ulama yang membimbing kami. Yang menjadi jalan kami mengenalmu ya Allah. Yang menjadi jalan hidayah kami kembali padamu. Berbaik keluarganya, keturunannya. Ya Allah, Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat. والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات Ampuni sanak saudara kami ya Allah Tetangga tetangga kami ya Allah Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zalimi Ampuni yang pernah menyakiti kami ya Allah Ya Allah beri hidayah bagi yang belum mengenal jalanmu Tuntun agar bisa tobat bagi yang melupakanmu Ya Allah Jadikan saat ini saat mustajab doa Ya mujib Ya hayu ya qayyum Rahmatika nasta'in Kami hanya makhlukmu yang tidak tahu apa-apa Tidak punya apa-apa Hanya berlumur dosa Hanya engkau yang maha kuasa Ya Allah Ijabah doa kami ya mujib Amin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين hadirin Allah maha mendengar silakan doa masing-masing bagi yang ingin doa doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir Allah pasti mendengarkan pasti Allah tidak mengecewakan فهو معكم أينما كنتم من قادر الله سميع البصير آمين يا الله آمين يا الله saja hadirin Allah maha dekat Allah tidak pernah mengecewakan bukankah kita dikumpulkan juga oleh Allah amin ya Rabbi ya Allah Kepada Berikan hidayah bagi yang belum kokoh imannya ya Allah Berikan nikmatnya ibadah Beri kesembuhan dari penyakit lahir batin kami ya Allah ya Syah. Berikan rezeki yang halal Yang barokah Ya Allah Karuniakan kepada kami kolbun salim Berikan kepada kami istiqomah Rabb kami rindu cintamu ya Allah Kami ingin menjadi hamba-hamba yang mendapatkan cintamu Cintakan kepada kami Pada kekasihmu ya Allah Pada pecintamu Bimbing kami dengan ilmu yang menyampaikan pada cintamu Jadikan cinta terhadapmu melampaui apapun ya Allah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار Ya Allah Berkahi sisa umur kami Penuhi hati kami hanya olehmu ya Allah Jangan biarkan hati ini silau kepada dunia ini Jangan biarkan hati kami terpedaya oleh nafsu Jangan biarkan hidup kami nista karena syahwat Kuatkan iman kami ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun ya Allah. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang mencintaimu. Lindungi kami dari apapun yang menghalangi kami dekat denganmu. Ya Allah Kami ingin bisa jumpa denganmu Bila satu saat aja kami datang Cabutlah nyawa kami penuh dengan kasih sayangmu Sesudah bekal pulang kami cukup Ya Allah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Wa na'udhu bika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله Berzikirlah sebanyak-banyaknya hadirin Cukuplah Allah yang jadi teman di perjalanan Dimanapun berada Allah maha dekat Maha mendengar Maha memperhatikan Terima kasih saudara sekalian.